على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين <clears throat> أما بعد Para hadirin Rahimani wa <clears throat> rahimakumullah Kita telah Menyelesaikan Praktek mensukun huruf-huruf Arabiyah secara bertahap diawali dari huruf mat, kemudian huruf lin berikutnya huruf-huruf yang tersisa kita pun juga mengawali dari huruf-huruf yang mudah dari huruf-huruf yang bersifat rokhawah dan istifal kemudian huruf rokhawah isti'la kemudian huruf syiddah Nah, di demikian bab sukun pada juz kedua kita paparkan secara uh, bertahap mendahulukan huruf-huruf yang ringan kemudian mengakhirkan huruf-huruf yang berat huruf akan terasa ringan dibaca ya, akan terasa mudah dibaca apabila mengumpulkan banyak dari sifat-sifat lemah ya. mungkin dulu belum kita bahas belum kita singgung tentang pembagian sifat ya. saat kita membahas tentang sifat eh, kita menyebutkan beberapa atau menyebutkan pembagian sifat ya diantaranya dari sisi apakah sifat itu tetap pada suatu huruf atau tidak ya. waktu itu kita menyebutkan bahwa ada sifat yang disebut sebagai sifat asli ya. sifat lazimah kemudian ada sifat yang tidak asli nah. kemudian ada lagi dari tinjuan yang lain pembagian sifat itu dibagi menjadi dua sifat lemah dan sifat kuat ya, ya jadi dari tujuan yang lain dari tujuan kuat lemahnya sifat maka sifat dibagi menjadi apa dua sifat lemah dan sifat kuat sifat sifat lemah seperti misalkan hames ya, itu sifat tergolong sifat lemah hames sifat rohawah juga sifat lemah sifat istifal lemah sifat invitah juga lemah kemudian sifat lin ya, yang juga tergolong sifat lemah semakin banyak suatu huruf mengumpulkan sifat-sifat lemah berarti huruf tadi secara eh, apa secara teori ya akan mudah diucapkan dan demikian keadaannya setiap semakin banyak ya, atau semakin banyak sifat-sifat lemah itu terkumpul dalam suatu huruf maka akan semakin mudah diucapkan misalkan huruf alif mengumpulkan sifat lemah rokhawah ya istifal ya, lin ya akan lebih mudah diucapkan dibandingkan dengan huruf jim dengan jim punya sifat apa syiddah ya, punya sifat uh, apa namanya jahar ya tidak punya sifat lin ya, sehingga lebih berat diucapkan dengan dasar inilah kita menyusun uh, uh, apa namanya bab demi bab pada juz kedua kita mendahulukan sukun pada huruf-huruf lemah sukun pada huruf mat sukun pada huruf lin sukun pada huruf-huruf -huruf diakhiri dengan sukun pada huruf-huruf syiddah. Nah, terakhir kita membahas tentang huruf kolkola. Ya, huruf kolkola ada berapa? Ahsan. Ya, ada lima. Ya, ba, jim, dal, ta, qaf. Ya. Qaf, ta, ba, jim, dal. Ya, ini huruf-huruf kolkola. Ada lima saja. Ya. Apa huruf kolkola? Huruf yang memantul suaranya saat di sukun huruf yang memantul suaranya saat disukun ya kenapa memantul kenapa huruf-huruf kolkolan itu memantul karena itu adalah cara yang ditempuh oleh ya, Arab untuk memperingan pengucapan huruf-huruf syiddah ya Bukankah kita merasa berat saat kita membaca huruf ba sukun? Namun tanpa kolkolah ab ya, berat. Dal disukun ad tanpa kolkolah akan terasa berat. Ya, ad berat. Oleh karena itu agar menjadi ringan dipantulkanlah dalam kita mengucapkan huruf-huruf tadi saat disukun ya agar ringan ad ad ya. Nah huruf-huruf yang tidak punya sifat syiddah tidak perlu dipantulkan. Sin, as, as, huruf dal, az, ya. Huruf-huruf yang tidak punya sifat syiddah tidak perlu dipantulkan. Nah, sehingga akan sangat terasa janggal kalau semua huruf sukun kok mantul ya. Alhamdu. Nah, ini sangat terasa berat, janggal sekali. Ya, om tidak ada sisi beratnya kok dipantulkan malah jadi berat ya suaranya jadi berat ya huruf-huruf yang sifatnya bainia huruf-huruf yang sifatnya rokhawah diapakan dialirkan suaranya nah itulah yang membuat semakin indah ya, atau sempurna bacaan ya Taib. pertanyaan apakah setiap huruf syiddah itu kalau disukun itu memantul suaranya apakah setiap huruf syiddah kalau disukun suaranya memantul nah, tidak ya yang memantul ya hanya lima ya yaitu baju di koko ya kof po ba jim dal kutubu jadin tiga huruf syiddah yang lain yaitu apa kaf kemudian ta lalu hamzah disukunnya tidak menimbulkan pantulan kaf ek, keluar nafas ya Ek, kalau ta juga sama keluar nafas at ya nafas saja jangan dicampur dengan suara ak ya, at tidak nafas saja Ek, ek. nah itu huruf kaf dan ta yang juga termasuk huruf syiddah cara mensukunnya dengan mengikutkan nafas ya menyertakan nafas setelah menghentikan suara nah, kalau hamzah ya hanya berhenti saja ya tadi juga kita sudah membaca ya suaranya berhenti tanpa ada pantulan mak wa bi rin yuk ya Nah, ini huruf syidah yang paling ringan di antara huruf syidah yang ada. Delapan itu yang paling ringan huruf apa? Hamzah. Walaupun sebagian uh, dari ahli qiroah maksudnya yang meriwayatkan Al-Qur'anul Karim masih saja merasa berat ketika membaca hamzah sukun seperti apa adanya sehingga mereka pun mengganti hamzah dengan dengan huruf mat ya. seperti misalkan kita membaca surat al-mu'minun qad aflahal mu'minuna ya. di sini ada hamzah sukun al-mu'minuna ya. al-mu'minuna ya. bagi kita insya Allah masih terasa ringan ya al-mu'minun biasa namun sebagian dari qiraah membaca hamzah sukun tadi dengan menggantinya wawu qad aflahal mu'minuna ini sesuatu yang juga ada riwayatnya demikian Taib. Al-muhim pada huruf syiddah ya di sana ada cara untuk membuat ringan terbaca diantaranya dengan kolkolah pada huruf utbu jadin yang berikutnya dengan adanya hamz, ya, nafas pada huruf kaf dan ta nah adapun hamzah nah, sebagian mengganti hamzah dengan dengan apa huruf mat Taib. nah sekarang kita kembali pada buku Aisar kita sudah sampai pada akhir pelajaran 49 Naam yaitu sukun pada huruf dhad ya. Sukun pada huruf dhad akhir dari pelajaran 49 ya, pada halaman 63 sukun pada huruf dhad. Huruf dhad punya sifat khusus yaitu sifat istitolah. Istitolah berkait dengan apa? Berkaitan dengan bergerak memanjangnya apa? lidah. Istitolah itu mengandung makna memanjang ya. Yang memanjang itu bukan suaranya ya. Memanjang apanya? Makhrajnya ya. Atau memanjang eh, alat pengucapan dari huruf kuat yaitu tepi lidah. Memanjang bergerak ke depan. L L L begitu tepi lidah menempel ke geraham diikuti dengan gerakan maju L nah itulah yang dinamakan istiqalah baik apakah huruf istiqalah itu dot ini punya sifat rokhawah iya ya huruf dot punya sifat apa rokhawah apa rokhawah memanjang suaranya ya kalau rokhawah berkaitan dengan suara ya suaranya memanjang suaranya mengalir el el ya. insyaallah antum bisa mendengarkan suara Allah tidak berhenti saat tidak berhenti seketika up tidak tapi berjalan el nah ya. seperti halnya huruf-huruf rokhawah yang lain dal el atau dha au zai az suaranya memanjang mengalir nah itu yang dimaksud dengan rokhawah Bot termasuk huruf rokhawah Di samping huruf rokhawah bot juga bersifat istitolah. Apa itu? Memanjang Memanjang dalam arti gerakannya ada e, Ada gerakan berpindah ya Setelah dia menempel pada geram berjalan Dan ini munculnya Saat huruf bot itu sukun Taib Ya, diikuti contoh-contoh kalimat mengandung huruf dhad sukun tadha helman fadlan tidak tidak boleh di kolkolah ya fad ya fadlan tidak berjalan mengalir nah yadriba yulil غضبان فرضنا أفضتم يحضن فقبضت يضحكون أضللتم تضحكون أضللن يغضضن يغضضن طيب uh, perlu praktek tidak uh, perlu ya ya sampel apa berapa sampel apa modal Di mana? Nah, Allah. Enggak. Bismillah. Taudha Haud lagi. Taudha. Ya. Ada sedikit pantulan, eh, dihilangkan pantulannya. Taudha. Taudha. Hasan. Habman Fadlan nah, Ada pantulan Fadlan Fadlan iya. Yadriba riba. Nah lil yud lil. Ahsan ya. Cukup Ahsan tuh ya, Cukup Ya Modal sampingnya Ya. Selain Lain. Nah, masih memantul. Oh, jangan sampai memantul. ghad. Jadi biarkan Khudban. dipanjangkan. Khudbana. Khudbana. Nah, lanjut. Farobna. Nah, ada pantulan. Ya kan? Masih terasa memantul. Farobna. Ya afadna afadtum yahidna faqabattu nah ya lumayan ya cuman belum nampak apa ya istitolahnya belum kelihatan ya mungkin sudah sudah ada istitolah barangkali ya ya ini sudah berjalan namanya lidahnya oh, tapi suaranya belum berjalan ya jadi bisa jadi istitolahnya sudah terjadi oh ya jalan namun suaranya belum nah, nah, ini memang perlu latihan baik berikutnya yauhakuna awlaltum tawhakuna awlalna yaububna baik insyaallah demikian nah Cukup? Nah, soalnya nanti kita baca contoh yang lain. Ya, sekarang kita lanjutkan dulu bab berikutnya tasdid. Ya. Taib. Sudah selesai sukun. Nah, berikutnya tasdid. Taib. Eh. Apa hubungannya tasydid dengan sukun? E, tasydid juga sukun, ya. Tasydid juga merupakan sukun, ya. Kalau sukun yang tadi kita bahas sebelumnya ditandai dengan tanda khusus, ya. Yang mana tanda itu e, adalah potongan dari huruf kh ya, huruf apa? Huruf kh Ya, kalau kita menuliskan huruf kh ya dibuang titiknya, kemudian ya. dibuang pula bagian bawahnya, maka tersisa apa? Ya, tersisa centilnya itu itu dipakai untuk menandai sukun. Ya, dipakai e, tanda ini e, sebagai tanda sukun khafif ya. Sukun apa? Khafif. Jadi sukun yang kita kenal dengan sukun itu asalnya lengkapnya namanya apa? Sukun khafif, sukun yang ringan. Ya. Sehingga tandanya adalah kepala huruf kho atau bagian atas dari huruf kho, ya. menandakan itu sukun yang ringan. Baik. Jenis sukun yang kedua namanya sukun syadid, ya, sukun syadid, ya. Sukun syadid ya yang kita kenal dengan tasdid atau syaddah. Ya, sukun syadid tandanya apa? Tandanya adalah huruf shin ya atau bagian dari huruf shin ya bagian depan huruf shin yang dihilangkan titiknya ya, tinggal seperti itu nah nah itulah yang dimakan dengan tasjid atau sukun syadid ya, sukun yang berat ya sukun yang berat atau sukun yang musakol ya sukun syadid al ini sekedar sekedar faedah saja kenapa kok tanya seperti itu ya karena terkait dengan ya namanya ya taib jadi ada dua jenis sukun yaitu sukun khafif yang kita kenal akhirnya dengan sukun yang kedua apa sukun syadid atau yang dikenal dikenal dengan tasdid syaddah nah itulah yang akan kita pelajari pada pelajaran 50 tasdid nah kita ambil contoh yang di awal yaitu kalimat tabba ya tabba ta fathah ba musyaddadah ba tasydid kemudian di fathah ya cara membacanya bagaimana ba ya ba nah baik yang tertulis berapa huruf dua ta dan ba ya yang tertulis dua huruf ta dan ba baik huruf ba yang ditasydid itu asal usulnya adalah dua huruf ba ya asal usulnya adalah dua huruf ba jadi kalau kita menengok sejarahnya kalimat tabba ini asalnya berapa berapa huruf tiga ya ta kemudian ba kemudian ba lagi ya tapi ba yang pertama sukun ba yang kedua di fathah ya kemudian ba yang sukun ini istilahnya diidghamkan kepada huruf ba yang fathah ya jadi asalnya itu tabba, ya, tabba. Namun yang seperti ini tidak berlaku karena kalau kita membaca demikian kan berat ya tababa ya, sulit kan akhirnya ba yang sukun diidghamkan ke huruf ba yang berikutnya jadilah ya ba bertasydid ba yang tadinya dua dituliskan cukup dengan satu saja ya lalu ada apa namanya tanda tasydid di atasnya Ya, jadi huruf yang bertasydid hakikatnya adalah dua huruf tersebut. Huruf yang pertama sukun, yang kedua berharokat, lalu huruf yang sukun diidghamkan pada huruf yang kedua. Jadi tabba asalnya apa? Tabba. Lalu diidghamkan menjadi tabba. Al-muhim ini sekedar uh, pembicaraan tentang apa? sisi asal usul ya huruf yang bertasydid seperti itu. Nah, sekarang caranya membaca ya tinggal kita ikuti saja. Dabba. Ya, tetap kita perhatikan sifat-sifat dari huruf yang ditasydid. Kalau huruf itu bersifat ya, bersifat rokhawah, ya maka mengalir suaranya batha coba. Ya, Kalau hurufnya berupa huruf syiddah berhenti. Adda. Adda najja shatta, shatta, ada suara yang berhenti shatta nah, karena dia huruf syiddah huruf syaddah huruf apa syiddah kalla lamnya berjalan tidak suaranya jalan karena bukan huruf syiddah kalla yahuddu ya, huruf dot suaranya jalan atau berhenti jalan ya hulu ya ya hulu ya masu ya masu ya jalan ta'uzzu ta'uzzu ya ta'uzzu ta'uzzu ya allu ya jalan ya muddu eh pendek pendek ya muddu ya muddu ya berhenti atau jalan berhenti dal ya muddu berhenti Baik. Iya. Satu lagi. basan Bassan. Nah, jalan. Maddan. Maddan. Berhenti. Azzan. Azzan. Jalan. Wuddan. Wuddan. Berhenti. Hawwan. Hawwan. Jalan atau berhenti? jalan haw ya suaranya berjalan hawon berikutnya ain coba da'an berhenti atau jalan jalan da'an da'an baik demikian <clears throat> nah, kita ambil contoh yang di bawah ya, di mana pada setiap kalimat ada dua huruf yang ditasdid mud muddathiru muddathiru muddathiru muddathiru yas'adu yas'adu ya sad dan ain dua-duanya berjalan يصعد يصعد مصدقين مصدقين مصدقين مصدقين يصدعون يصدعون يذكرون يذكرون آه، coba diulangi مدثر مدثر يصعدوا مصدقين يصدعون يذكرون طيب أحسنتم Baik, ini pendahuluan tentang pelajaran tasdid. Pada pelajaran 51 di sini ada pembahasan yang dikhususkan untuk huruf ro dan mim serta nun. Ya, ro, mim dan nun ini dikhususkan pada satu <clears throat> pelajaran supaya kita lebih punya perhatian saat mentasdid huruf ro jangan banyak-banyak getaran ya jangan banyak-banyak getaran ya contohnya qarra qarra ya huruf ro termasuk huruf yang mengalir atau berhenti mengalir nah alirannya itu bebaskan dari getaran ya jangan terus bergetar dengan mengalirnya suara ya, ya kita pertahankan suara mengalir tapi ya tidak dengan terus menggetarkan ya bukan kor ya korro ya. getaran cukup sekali kor ya. ya ya qirru ya eh ya Perhatikan, tidak berhenti suaranya. Farwa. Nah, ini berhenti namanya. Berjalan bar eh, Ya, seperti itu. Namun berjalannya itu tidak diikuti getaran yang banyak. Maro, Ya muru Ya. Coba tadi yang dekat mikrofon, nah, coba. ya qarra parro ya qarra marro ya muru. masih terasa getarannya masih banyak ya. atau lebih dari satu ya coba lagi ya qarra yaqirru ya yafirru maro yamurru Tayyib, ahsan. Saat kita mensukun ro, ya. Biasanya otomatis getaran itu lama-lama berhenti, ya. E, lidah akan cenderung apa? lama-lama tidak bergetar, ya. Ya, misalkan gini. Taruhlah kita memanjangkan sukun atau suara sukun. Ar nanti di akhirnya akan hilang getarannya ar ya coba antum apa sukun huruf ro lama-lama akan hilang getarannya ar nah yang akhir ini sudah tidak lagi bergetar ar ya akan terasa berat kalau apa terus bergetar ar ya cenderung apa? akan berhenti menggetarkan ya ujung lidah. Nah, nah sebenarnya kita dituntut untuk segera menghentikan. Begitu sudah memantul sekali, ya kalau usah langsung tidak bergetar lagi. Er, er, er. Nah, baik. Kalau dalam teori, ya berhentinya getaran itu dengan apa? dengan terbentuknya celah di ujung lidah ya. kalau ujung lidah belum membentuk celah maka terus akan terjadi getaran ya. buat celah sedikit sehingga eh, apa namanya tekanan dari belakang itu menemui jalan pintas sehingga berhenti untuk menggetarkan ujung lidah. Allah alam. Demikian teorinya. Baik. Kita baca contoh yang berikutnya. Qurrata. Qurrata. Surra'an. Surra'an. Marwatin. Marwatin. Arrafa. Arrafa. Arrada. Arrada. Gharraka. Gharraka. Baik. Cukup insyaallah. Berikutnya Tashdid pada huruf nun dan mim. Ini juga kita sendirikan pembahasannya Karena huruf nun dan mim Beda dengan yang lain Ya Yaitu eh, punya zaman yang lebih panjang Ya Zaman tasjid nun pada mim lebih panjang Anna Coba Anna Inna Inna Kunna ya kalau bukan huruf nun maka akan segera di fathah anna gitu kan kalau dia huruf lam misalkan alla ya kan illa kulla ya tapi kalau nun lebih lama anna anna inna inna kunna kunna ya. seberapa ukurannya wallahu alam ya. Di dalam apa buku yang kita baca tidak ada ukuran yang apa pasti berapa harokat ya. al sempurna saja ya anna atau anna ya kadang-kadang lebih panjang daripada apa yang biasa kita baca al Uh, eh, untuk nun yang bertasyid, mim yang bertasyid ya ukuran gunanya ya sempurna paling sempurna sama hamma amma anna inna kunna kunna wamman lamman lamman jamman jamman baik yang paling bawah kita baca lanaqulanna lanaqulanna lanaqulanna lanaqulanna laakidanna laakidanna aidihinna aidihinna nah tahan dulu aidihinna aidihinna la uqatti'anna la uqatti'anna baik cukup ya nah berikutnya pelajaran 52 sampai akhir 52 53 sampai 56 ini mudzakarah atau murajaah evaluasi dari semua pelajaran-pelajaran yang lalu ya tentang sukun al-mim, sukun dan tasdid ya, sukun dan tasdid. Nah, biasanya kalau kita belajar Aisar ini sebelum kita pindah ke juz 3 ya setidaknya masing-masing membaca satu halaman ya. Ya kalau enggak pelajaran 52, ya 53 atau 54 atau yang lain. Nah, harusnya begitu. Ya, sehingga kita pindah ke juz 3 ya sudah merasa uh, ada kemantapan lah. Oh, insyaallah ana bisa. Karena nanti juz 3 memang agak berat atau lebih berat lagi ya karena terkait dengan hukum-hukum ya. Baik. Nah, coba kita baca pelajaran 52 ya. Baik. Sebenarnya kalau ada waktu mungkin ya masing-masing dari antum bisa membaca. Ya. Ya entah besok atau kapan. Ya. Waktunya akan panjang ya dari subuh sampai subuh lagi kan panjang waktunya. Ya. ya. saya siap aja Kalau ada yang mau ya, hotel. Ya. Sekarang kita baca dulu ya, pelajaran 52. Jadi ini belum belum ada hukum sama sekali ya belum ada hukum ikhfa ya, apa idgham belum ya masih kita baca seperti apa adanya ya tanda-tandanya jelas ya sukun atau tasdid ya ayo la yusjananna wala ughwiyannahum wala ughwiyannahum لنذهبن لأزينن لأصلبنكم لنبوئنهم nah, ada nun tasydid ya lebih lama daripada huruf tasydid lainnya la aqudanna lahum la ليقولن هذا ثم لآتينهم Nah, ini sering ada uh, kesalahan di sini. La a ini a-nya panjang atau pendek? panjang ya. A dibaca panjang ya. Summa La la'amla'anna la la'amla'anna jahannama Ya. Coba perhatikan, bandingkan contoh yang tadi dengan contoh sebelumnya letak hamzah pada lam alif ya. Kalau pada contoh yang di sebelah kanan summala'atiyannahum hamzah itu tidak tepat berada di atas alif ya. Ya tidak ya. Lam kemudian hamzah baru alif ya. Ini berarti apa? Hamzah dipanjangkan dengan alif la'a ya. Lain halnya kalau hamzah tepat berada di atas alif ya, maka ini menunjukkan alif hanya eh, yakni dijadikan sandaran untuk hamzah ya, tidak sebagai huruf mat jadi hamzahnya pendek laam laan ya baik summa min alaqatin inna alaina hisabahum inna ولأصلبنكم أجمعين قالوا ضلوا عنا لأعذبنه عذابا لأعذبنه Inna fi dhalika la ayatan Inna fi dhalika la ayatan Ya, A panjang Inna fi dhalika la ayatan Inna fi dhalika la ayatan Anna hamalna dhurriyatahum Anna hamalna Ya, perhatikan kalimat zurriyatahum Huruf ra tasdid ya juga bertasdid Nah, semuanya ditasydid. Ya. Baik. anna hamalna zurriyatahum imma ya'tiyannakum رسل ثم يخرجكم طفلا ثم يخرجكم طفلا وإن عليكم لحافظين وإن عليكم لحافظين إما تريني ما يوعدون ثم لتسألن يومئذ بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها panjang hanya أوحى panjang بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها وإنا لجميع حاذرون وإنا لجميع إن معي ربي سيهديني إن معي لإيلاف قريش فأثرن به نقعا huruf nun panjang atau pendek fa'asarna pendek فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا jangan lupa kolkolah dan isti'la huruf qaf naqo ya fa'asarna bihi naq'an fa'asarna bihi naq'an ba'da zanimin ba'da في جيدها حبل ha ya, keluarkan dari dari tempatnya ha ha ha ya. fi jidiha hablun ma wadda'aka rabbuka ألم يجدك يتيما ألم يجدك يتيما Baik. Kemudian pelajaran yang 23 coba kita ambil tiga baris terakhir ya. Pelajaran yang 23 kita ambil tiga baris terakhir. فما لهم لا يؤمنون Tiga baris yang di akhir kita ulang. Fama lahum la yu'minuna. Fama lahum la yu'minuna. Fasanuyassiruhu Fasanuyassiruhu يوسوس في صدوري يوسوس في صدوري ولا تطع كل حلاف ولا تطع كل حلاف perhatikan panjang pendek wala panjang wala tuti' tuti ta dan ta bedakan sifat-sifatnya masing-masing ada perbedaan tudhi ya wala tudhi' kulla kulla di sini panjang atau pendek pendek ya. kulla halafin ya wala tudhi' kulla halafin halafin masih ada yang keliru ولا تطع كل حلاف ولا Nah, kullaha langsung ke hak, jangan panjang. Coba dipelankan lagi. Wala tuti' kullahallafin. Wala tuti' kullahallafin. Nah, sebelah mana tadi yang keliru ya? Masih ada yang terlambat sini. Ya. ولا تطع كل حلاف ولا تطع كل حلاف طيب أحسن كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون لو تدهن فيدهنون لو تدهن tudhinu nunya pendek ya. pindah ke fa langsung lau tudhinu fayudhinuna lau tudhinu fayudhinuna nah selesai pelajaran 53 pindah ke pelajaran 54 nah. pelajaran 54 tampil contoh tiga baris terakhir ya Abbas Innahu ala raj'ihi laqadirun Innahu ala Ya, jadi kita memang belum belajar makhraj, eh, belum belajar apa waqaf. Ya. Jadi kita baca apa adanya. Fasawfa yad'u thuburan. Fasawfa yad'u إنه هو يبدئ ويعيد إنه هو يبدئ ويعيد إنه هو يبدئ ويعيد إنه هو يبدئ ويعيد bedakan hamzah dan ain yubdi'u bukan yubdi'u yubdi'u wa yu'idu yu'idu ain innahu huwa yubdi'u wa yu'idu innahu huwa yubdi'u inna batsha rabbika la inna rabbika perhatikan kolkolah pada huruf to ya di kolkolah inna batasha rabbika lasyadidun inna batasha rabbika lasyadidun suhufi Ibrahim wa Musa suhufi Ibrahim wa Musa Hatta حتى يضعن حملهن حتى يضعن حملهن نون تتشديد حملهن حملهن أي Berikutnya pelajaran 55 ya. Tampil uh, tiga baris terakhir. قال فإنا قد فتنا قومك قال فإنا قد فتنا قومك ini ada dua nun yang ditafsir sempurnakan gunnah masing-masing qala fa inna qad fatanna qaumaka qala فتنا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا tidak semua yang sukun di kolkolah ya nun bukan huruf kolkolah fa juga bukan kolkolah ya kalau kita belum belajar ya mungkin masih masih mengkolkolah semua ya. tapi alhamdulillah kita sudah belajar mana yang kolkolah mana yang tidak maka jangan dikolkolah selain huruf kolkolah fa ina khifatuma farijalan nah ini seperti ini jangan sampai ya. karena nun bukan kolkolah fa juga bukan fa in jalan khif tum farijalan au ruk ha, huruf kaf muncul lafaz setelahnya bukan ruk tapi nafas ruk ya. fa in khiftum farijalan aw rukbanan fa in khiftum farijalan aw rukbanan ya. kalau kita baca dengan apa tidak memberikan sifat rokhawah juga berat ya contohnya fa in khiftum farijalan aw ya berat Nah, dengan memberikan sifat apa? Rokhwah mengalirnya suara eh, menjadi ringan. Wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Wa annaka la Nah, wa annaka ya gunnah sempurna La tadma'u ah, Ini perhatikan coba La tad Huruf ro Tadma'u Huruf hamzah di atas wawu Sehingga wawu ini bukan menjadi huruf mat untuk hamzah ya, Sehingga hamzahnya dibaca pendek ya. Alif yang di atasnya ada tanda lingkaran kecil Menunjukkan bahwa dia tidak punya peran dalam memanjangkan huruf ya. Jadi ma'u pendek تظمأ فيها طيب لا تظمأ فيها وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم أقطعن fala uqatti ti ya fala uqatti uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum fala ya, selesai pelajaran 55 kemudian kita sampai pada penghujung juz 2 kita ambil 3 baris terakhir Rabb ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا Ghain disukun Bunyinya apa? Za kasroh sukun Zil ya. Bukan zik ya. Zil nah, Huruf ghain tidak pada tempatnya di apa idghamkan ke huruf qaf ya bukan la tuziq qulubana ya masing-masing dari makhrajnya tuzighu ya Rabbana la tuziq qulubana ba'da idh hadaitana qra'u ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا selesai ya, juz 2 ya. Insyaallah eh, besok ya ba'dal fajar bagi yang hendak membaca ya mungkin ya setidaknya setengah ya setengah halaman dari pelajaran 52 atau 53 atau 55 54 56 fadal insyaallah nasta'in billah besok ba'dal fajar ya bagi yang kuat ya mudah-mudahan kita juga diberi kekuatan yang mau membaca di hadapan anak kontol ya silakan memilih salah satu dari pelajaran 52 sampai 56 ya ini sebagai evaluasi dari pelajaran-pelajaran uh, dus kedua ya 52 sampai akhir ya sampai akhir ambil salah satunya nanti dibaca ya dan. Baik, kita cukupkan pelajaran malam ini. Insya Allah besok kita masuk pelajaran-pelajaran apa juz 3 yaitu pembahasan tentang hukum-hukum ya, tentang hukum-hukum Insya Allah kita akan terangkan se ya cukupnya Insya Allah. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ajma'in.